Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum roh. Sebagaimana telah kita bahas bahwa roh bisa dibaca dengan tafkhim dan bisa dibaca dengan tarkik juga bisa dibaca tafkhim dan tarkik kapan huruf ra dibaca dengan tafkhim huruf ra dibaca dengan tafkhim ada delapan rumus atau delapan kaidah yang pertama huruf ra yang berfathah Contoh waj'alna siroja siroja ro berfathah dibaca dengan tafkhim atau tebal. Yang kedua, huruf ro yang sukun sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Contoh al-ardu dalam kalimat alam naj'alil arda mihada al arda al arda ranya di sini dibaca dengan tafkhim yang kedua maaf yang ketiga ra sukun di waqaf sebelumnya huruf yang sukun selain huruf ya dan sebelum huruf sukun tersebut adalah huruf yang diharokati fathah. Sekali lagi, ro sukun karena wakaf. Yang sebelum ro sukun ini ada huruf yang sukun dan hurufnya bukan huruf ya dan sebelum huruf yang sukun ini adalah huruf yang berharokat fathah. Contoh wal asr wal asr. Lihat roknya dia sukun karena wakaf. Yang mana asalnya adalah roh yang berkasroh. Kemudian sebelum roh huruf sod yang sukun dan sebelum huruf sod adalah huruf ain yang fathah. Yang keempat adalah huruf ro yang berharokat dhammah. Contoh naru naru narullahi ru ru ro di harokat dhammah dibaca dengan tafkhim. Yang kelima ro dhammah eh, maaf ro sukun sebelumnya berharokat dhammah ro sukun sebelumnya dhamma. Contoh allamal Qur'an. Kalimat Qur'an ro-nya dibaca dengan tebal. Yang keenam adalah ro sukun karena wakaf. Ro sukun karena wakaf ini maksudnya ro-nya berharokat dan dia disukunkan karena kita berhenti karena wakaf sebelum roh sukun ada huruf yang disukunkan dan sebelum huruf yang disukunkan ada dhamma. Contoh khusr. Innal insana lafi khusr. Hur. Ini contoh dari kaidah yang keenam. Kemudian kaidah yang ketujuh adalah setiap ro yang didahului dengan hamzah wasol. Setiap ro yang didahului dengan hamzah wasol. Contoh, ini rutabatum. Walaupun sebelumnya kasro, ro di sini dibaca dengan tebal karena didahului dengan hamzah wasal atau alif ya Kemudian yang ke delapan adalah huruf isti'ala selain yang berharokat kasrah sebelumnya roh sukun dan sebelum roh sukun kasrah contoh lafad mirsoda mirsoda Rohnya di situ dibaca dengan tebal atau tafhim karena setelahnya huruf isti'ala yang berharokat fathah dan sebelum ro sukun adalah kasrah dan antum bisa perhatikan apa yang saya bacakan di halaman 76 dari metode Syafi'i. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.